Kemudian kita ambil contoh praktis Yohan Fillah. Bagaimana ikhlas menjadi sifat dan akhlak seorang dai. Kita lihat kepada dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita lihat Nuh alaihi salam. Kita lihat Nuh alaihi salam dalam surat Al-Hud. Surat Hud ayat 29 Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan in ajri illa 'ala Allah." Kata Nuh alaihi salam ketika menyampaikan dakwahnya, "Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian harta. Sesungguhnya pahalaku itu hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa taala." Demikian Nabi Nuh Nabi Hud alaihissalam. Demikian juga Nabi Hud alaihissalam dalam surat Hud ayat 51. Sama mengatakan ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syura, surat Syura la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba sini menunjukkan bahwasanya para anbiya alaihi musallatu wasalam adalah para duat duat yang mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa ingin mencontoh mereka dan mencontoh keberhasilan mereka maka wajib untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dai yang ikhlas inilah yang bisa menghindari dakwahnya dari hal-hal yang merusak Islam dari penyimpangan dan kebid'ahan sebab ketika dia ikhlas dan dapatkan kesalahan dia siap menerima nasihat orang lain siap untuk meninggalkan dunia dan seisinya untuk memegangi kebenaran yang dia akui kebenaran tersebut Bila ada seorang dai tidak mau rujuk kepada kebenaran, ya, maka kita pertanyakan keikhlasannya. Sebab ya, mereka yang berdakwah kepada dengan ikhlas akan menerima kesalahan yang dimilikinya karena faham bahwa dakwahnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ibadah dengan perbuatan yang yang salah. Dan inilah yang diikut yang dilakukan oleh para salafus saleh radhiyallahu taala di kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in serta imah yang mengikuti mereka. Sifat ikhlas ini menuntut konsekuensi-konsekuensi. Bukan hanya ikhlas tapi juga ada konsekuensi daripada ikhlas ini. Yang pertama, seorang dai harus benar akidah dan manhajnya. Ini konsekuensi ikhlas seorang dai adalah bahwa dai itu harus salim, harus selamat dalam akidah dan manhajnya. Dengan merealisasikan manhaj Rasul dan para salaful ummah Sebab hmm, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan hmm, orang yang beramal dengan amalan soleh harus beriman dan selamat akidahnya. Hmm, dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 124 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ Barang siapa yang beramal amalan soleh dari kalangan laki-laki atau wanita dan dia dalam keadaan mukmin. Sini menunjukkan salahnya kelompok dakwah dan jamaah dakwah yang tidak memperhatikan keselamatan akidah dan manhajnya. Ini menunjukkan ikhwan fillah salahnya semua jamaah, organisasi ataupun ya, gerakan dakwah yang tidak memperhatikan faktor keselamatan akidahnya. Ya. Bagaimana akan selamat dan bagaimana akan diterima amal soleh mereka yang tiap hari ada yang tiap hari jalan raya untuk berdakwah kata mereka sebagian yang menghabiskan waktunya sampai anak istrinya pun terbengkalai untuk dakwah kata mereka namun tidak pernah berpikir memperhatikan keselamatan akidah dan manhajnya padahal amal itu tidak terima tanpa ikhlas dan mengikuti Rasul. Dan tidak mungkin ikhlas kepada Allah kalau akidahnya tidak selamat. Masyrik bagaimana mungkin bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian kita bisa melihat bukti nyata kegagalan dakwah yang ada akibat tidaknya ikhlas tidak adanya ikhlas dalam diri para duatnya dan tidak selamatnya akidah para duatnya daripada kesyirikan dan cabang-cabang kesyirikan. Kemudian kata Syekh bin Bas rahimahullahu taala dalam sifat perkataan Ibn Bas seluruhnya yang kita coba untuk tersyarah ya, Dengan mengambil rujukan buku yang lainnya Sebelum kita masukkan yang kedua Saya bawakan pernyataannya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala Tentang pentingnya ikhlas itu Tentang pentingnya ikhlas ini yang beliau sampaikan dalam kitabnya Risalatun ila Du'ah yang menunjukkan akan praktis nyata pengaruh ikhlas dalam kehidupan seorang dai. Kata beliau, ألا ترى إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين حشد الناس له ضحى يوم زينتهم وجمع له فرعون كيده ثم أتى بأبهته وعزته وكبريائه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى سرطها كتب اليوم فما فماذا فعلت هذه الكلمة إنها فرقت كلمتهم وشتت شملهم في الحال بدون تأخير فتنازعوا أمرهم بينهم Surat Toha ayat 61 dan 62. Kata Ibnu Thaimin rahimahullah taala, tidakkah kamu melihat kepada kisah Musa alaihissalam ketika manusia berkumpul untuknya pada pagi hari di mana mereka telah berhias dengan hias yang paling paling bagus dan Firaun telah mengumpulkan semua tipu dayanya, tukang-tukang sihirnya Kemudian datang Fir'aun dengan ya, kemerlapnya, kemuliaan dan kesombongannya. Qalahu Musa, maka Musa bicara kepada mereka. Wailakum, celakalah kalian. La taftaru 'ala Allahi kaliba. Janganlah kalian membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'adabin Lalu Allah akan mengambil kalian dengan azabnya waqad khaba man iftara dan sungguh telah rugi orang yang membuat kedustaan kalimat ringan ya nah membersihkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala famadha fa'alat hadhihi kalimah maka apa pengaruh kalimat ini kata beliau kalimat ini telah memecah belah persatuan mereka dan kesatuan mereka seketika itu juga tanpa ada takhir diucapkan langsung mecah hati hati uh, pengikutnya Firaun kata Allah fatana za'u Amrohum bainahum mereka berselisih di antara mereka ucapan Musa ini membuat mereka berselisih langsung saya menunjukkan bagaimana pentingnya ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa tanazu perselisihan itu adalah sebab paling besar ya, kehancuran dan hilangnya kekuatan seseorang. Kata Allah, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Janganlah kalian itu berselisih sehingga kalian lemah dan hilang kekuatan kalian. Jadi kalau demikian ikhwan kita dapatkan bahwa penting sekali hal ini ya, dalam kehidupan seorang dai. Kemudian kita masuk pada sifat yang kedua. Kata Syekh Abdullah ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ya, rahimahullahu taala Sanian yang kedua, antum nggak bawa kitabnya? Ya? Saya kira dibagikan kitab-kitab kitab ini, makanya saya siapkan untuk saya bacakan. Cuma sedikit, Cuma ada dua halaman, tiga halaman, tiga halaman. Saya kira panitia ketika e, minta saya untuk kan judulnya bedah buku intensif kan gitu. Iya, betul nggak? Jadi saya pahamnya itu ha? kita bedah bukunya. Jadi antum panitia sudah menyiapkan bukunya kepada antum semuanya. Entah Indonesia atau Arabnya. Ya. Nah kita bedah ya, isi isinya. ya. Tapi kadar Allah nggak ada kata orang tidak ada akar, tidak ada apa, eh, batang akar pun jadilah ya. Taib. Yang kedua antak bayinatim fi da'watihi bahwa dia dalam dakwahnya itu di atas bayinah, di atas bukti nyata ilmu. Ai ala ilmin, di atas ilmu. Jadi dakwah dengan ilmu dan la takun jahilan bima tad'u ilaih. Janganlah kamu itu ya, orang yang bodoh terhadap apa yang kamu seru kepadanya. Ini tidak boleh seorang itu ya, bodoh tidak faham apa yang didakwahi berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakanlah wahai Nabi Allah Muhammad inilah jalanku Aku berdakwah kepada Allah atau menuju Allah Di atas basirah Saya melihat di antara para duat ada yang khilaf dalam menerjemahkan ad ila Allah. Ada yang mengatakan dakwah kepada Allah, ada yang mengatakan dakwah menuju Allah. Maknanya dakwah mengajak orang untuk ya, kembali kepada agamanya Allah untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada masalah masalah dakwah kepada dakwah menu, menuju ya. Fala budda minal ilmi maka harus memiliki ilmu. Fal ilmu faridatun karena ilmu adalah kewajiban wa iyyaka an tad'u ala jahalatin hati-hati ya kamu awas kamu jangan sampai kamu berdakwah di atas kebodohan wa iyyakum an tatakallama fima la ta'lam dan jangan sampai kamu itu bicara pada apa yang tidak kamu ketahui fal jahil yuhdim wa la yubni wa yufsidu wa la yuslih. Orang yang bodoh itu menghancurkan dan tidak membangun. Hmm. Merusak dan tidak memperbaiki. Hmm. Dan ini benar semuanya. Hmm. Fattaqullaha ya Abdullah. Bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah. Iyyaka an taqul 'ala Allah bighair ilmin. Hati-hati jangan sampai kamu itu bicara atas nama Allah tanpa ilmu la tad'u ila syai'in illa ba'da ilmi bihi Janganlah kamu itu mengajak kepada sesuatu kecuali setelah kamu tahu ilmunya. Wal basirah dan setelah kamu punya bukti-bukti yang jelas kebenarannya bima qalahu Allah wa rasuluhu dengan apa yang telah Allah firmankan dan rasulnya sabdakan fala buda min basiratin wahyal ilmu maka mesti memiliki basirah yaitu ilmu fa'ala talibil ilmi maka wajib bagi setiap penuntut ilmu wa 'ala da'iyah dan para dai ayatabassara ya. fi ma yad'u ilahi untuk berilmu pada apa yang dia seru wa ayang zurafi mayadu ilahi ilaihi wa dalilah dan untuk meneliti dalam apa yang dia seru dan dalilnya fa in dhahara lahu alhaq wa arafahu wa da'a ila dhalika jika jelas baginya kebenaran dan dia tahu kebenaran itu maka dia seru kepada hal itu Sawaun kana dzalika fi'lan atau tarkan, baik itu berupa perbuatan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Fayad'u ilal fi'li idza kana ta'atan lillahi wa rasulih. Maka dia menyeru kepada perbuatan jika itu merupakan ketaatan kepada Allah Rasulnya. Wa yad'u ila tarki ma Allahu anhu wa rasuluhu ala bayyinatin wa basiratin. Dan menyeru orang untuk meninggalkan larangan Allah Rasulnya di atas penjelasan dan ilmu. Ini ucapan beliau. Kita ambil di ya kan, fillah poin yang pertama ya, kita bedah dikitnya bahwa larangan seorang itu berdakwah tanpa ilmu. Yang kedua orang yang bodoh itu merusak dan tidak membangun. Dan yang ke, yang ketiga bahwa ilmu sini bukan harus jadi orang yang alim dulu baru berdakwah bukan. Pokoknya ketika kalian tahu satu ilmu maka dakwahilah dengan amal ya, atau dengan perkataan. Jadi kalau kamu tahunya itu hanyalah bagaimana salat sesuai dengan Nabi maka dakwahilah itu untuk orang lain. Jadi setelah paham itu benar dan paham dalilnya maka didakwahi. Yang keempat bahwa dakwah bisa ya, bisa mengajak orang untuk berbuat atau mengajak orang untuk meninggalkan satu amalan. Inilah namanya nahi amar nahi mungkar. Menunjukkan bahwa dakwah adalah amar ma'ruf nahi nahi mungkar dan sama semuanya. Nah, kalau kita melihat ikhwan fillah setelah kita melihat bagaimana pentingnya ikhlas dalam dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa taala maka perlu diketahui bahwa hal itu juga menuntut kita untuk memiliki ilmu dari kitab dan sunnah sebab dengan ilmu seorang dai faham kebenaran dakwahnya dan tanpa ilmu akan tambah besar kejahatannya terhadap agama dan umat ini. Dengan ilmu seorang dai bisa tahu kalau dia benar dalam dakwahnya. Dan tanpa ilmu semakin besar kejahatannya terhadap umat dan agama ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin dalam kitabnya as sahwa Islamiyah, "Fa kaifa yakunu dalilan ila syari'ati man la ya'rif syariah Bagaimana bisa menjadi penunjuk ya, orang kepada syariat kalau orang itu tidak memiliki, tidak mengenal syariat. Ini ucapan yang cukup indah dari Syekh Bagaimana mungkin dia bisa menjadi dalil kepada syariat orang yang nggak tahu syariat? Saya bagaimana kamu bisa menjadi penunjuk jalan atau guide orang ke Jogja kalau kamu nggak paham apa itu Jogja? Nggak mungkin, ya. Jika dai tidak memiliki ilmu, lalu dakwahnya kemana? Lalu dakwahnya kemana? Kemudian apa sumber dakwahnya? Dan kalau kita lihat ikhwan fillah, fitnah yang muncul akibat kesalahan para dai sumbernya adalah karena kurang ilmu dan bisa kamu buktikan sendiri bahwa fitnah yang muncul di kalangan kaum muslimin sebabnya kesalahan para duat dan salahnya para duat ini juga karena jauhnya dari ilmu makanya ya khanfillah ciri khas dakwah ciri khas dakwah yang salah itu menjauhkan orang dari ilmu pegang erat-erat ya. ciri khas dakwah yang salah itu adalah yang menjauhkan mat'unya dari ilmu dan silahkan kamu lihat dan kamu cek semua dakwah yang ada kalau dia itu menjauhkan kamu dari ilmu agama, dari kitab dan sunnah, ketahilah. Ya. Dia itu menyimpang dari jalan yang lurus. Sebab salah orang yang salah dalam dakwah itu semua yang sebab kebodohan dan jauhnya dia dari cahaya ilahi yang Allah katakan dan sebut dengan nama ruh yaitu Al-Qur'an yaitu wahyu kata Allah yulqi ruha min amrihi ala mayasha Allah memberikan ruh yaitu cahaya ilahi petunjuk ya berupa perintahnya amrihi ala mayasya yang kata Allah wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan itu Al-Qur'an dari perintahku min amrina perkaraku bukan khalku dua ayat ini khanfilah menjadi dalil ini dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Sebab kata Allah lahul khalqu wal amru. Allah punya dua, punya khalq, punya amr. Kalau dia khalq maka dia makhluk. Dan Al-Qur'an dikatakan apa? Ruham min amrina. Amr menunjukkan bahwa dia bukan makhluk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan hati dan jiwa kita ini berkumpul pada ilmu ini. Ilmu yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah makanan pokok hati dan cahayanya hati. Jadi kalau antum itu makan nasi sebagai makanan pokok sehari tiga kali mestinya hati kamu butuh makan ilmu lebih banyak lebih banyak lagi dan subhanallah jarang orang yang mengaji ilmu agama tiga kali sehari kalau makan pengennya setiap hari minimal tiga kali minim itu ya. belum lagi snacknya ya. dan yang lain-lainnya tapi tidak ada yang semangat belajar itu seperti semangat apa mencari makan tuh tubuhnya ini manusia ya. mestinya mestinya semakin ya, dia faham ternyata hatinya itu butuh banyak banyak ilmu kenapa demikian karena dialah yang menjadi dalil dan menjadi pemimpin hati mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu khanfillah tidak mungkin kita bisa membimbing jiwa kita, membimbing hati kita menghadap ya, dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52 walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim akan tapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang kami itu menunjuki dengannya orang yang kami sukai jadi hamba-hamba kami dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh menunjukkan orang ke jalan yang lurus Dalam tiga ayat ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kitabnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung ya, ruh yang bisa menghidupkan hati. Dan juga ada cahaya yang bisa menunjukkan kita ke jalan yang lurus. ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita punya badan butuh ruh, hati pun butuh, butuh ruh untuk menghidupkan hati kita. Sehingga dengan ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, al-qalbu ada tiga. Nah, ya, kalbu ada tiga. Hati ada tiga. Ada mana bukan hati, jantung kan ya. bukan apa jantung nggak apa-apa. Yang penting kalbu ada kalbu salim kalbun salim hati yang selamat yang hidup ada kalbun marid hati yang sakit hidup namun terseok seok hidupnya susah dan yang ketiga kalbun mayit hati yang mati adanya sama dengan tidak tidak adanya tidak merubah pelaku, eh, pemiliknya jadi jadi baik. Kita lihat ini semua dengan kita coba mengambil satu ayat lain ya. Surat Al-An'am ayat 122 kata Allah Subhanahu wa taala man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharij minha Al-An'am ayat 122. Apakah orang yang mati lalu aku hidup lalu kami hidupkan dia dan kami jadikan padanya nur cahaya yang digunakan oleh dia untuk yamsi bihi finnas untuk berjalan di antara manusia kama mataluhu sebagai orang yang seperti ini fi dalam kegelapan laisa bi kharji minha yang tidak mampu keluar dari kegelapan tersebut. Jadi Allah mensifatkan ya fillah hati juga dengan hidup dan mati. Ya. Maknanya kalau demikian ada ada ruhnya. Ada ruh. Dan kita harus menghidupkan hati kita dengan dengan itu semuanya. Sehingga kalau kita ingin bahagia maka kita harus mengumpulkan dua dua hal. Ada hayah dan nur. Hidup atau kehidupan dan dan cahaya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fajama'a baina aslaini. Di sini ayat ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Aw man kana maitan fahyaynahu hayah." Ya. Waj'alna lahu nur, cahaya. Kata beliau, fajama'a baina aslaini Allah menggabung dua pokok penting yaitu al-hayah wan nur, hidup dan cahaya petunjuk. Fal hayatu takunu quwwatuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa haya'uhu wa iffatuhu wa syuja'atuhu wa sabruhu wa sa'iru akhlaqihi al-fadilah wa mahabbatuhu lil husni wa bughdhuhu lil qabih. Maka dengan haya dengan hidup ini ya, timbullah kekuatannya, pendengarannya, pandangannya, rasa malunya, ifahnya dia, keberaniannya, kesabaran dan semua hal yang mulia dan cintanya dia kepada kebaikan dan bencinya kepada kepada kejelekan. Fakullama qawiyat hayatuhu dan setiap kali dan semakin kuat hayatnya kehidupan hatinya ini qawiyat fihi hadhihi sifat maka semakin kuat sifat-sifat ini jadi kalau antum ingin tahu kekuatan hati hati antum lihat ini semua kalau antum kok penakut berarti kurang kuat hati butuh petunjuk butuh hayah lagi butuh dikasih makanan yang bergizi ya hati kita tersebut Kama qala Ibn Mas'ud sebagaimana kata Ibn Mas'ud halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'rufa wa yunkiru bihil munkara. Celakalah orang yang tidak punya hati yang mampu mengenal yang ma'ruf dan mengingkar yang yang mungkar. Antum tes hati antum semuanya kan fillah lihat satu amalan ya, mampu enggak untuk tahu ma'ruf dan mungkar kalau nggak mampu halaka ya. binasalah kita semua dan tampaknya kita sudah hampir binasa kalau nggak dikatakan sudah binasa tinggal nunggu ya kehancurannya kaum muslimin khanfillah sudah tidak lagi membedakan mana hak mana batil mana mungkar mana ma'ruf hmm. bahkan kebalik sekarang Ya. bukan hanya mengenal bahkan kebalik kacamatanya ke kebalik melihat ma'ruf mu, mungkar mungkar ma'ruf ini namanya bukan lagi halaka ya. ada nggak yang jadi halaka ya. mampus ini Kalau kata itu Mas'ud, celaka apa? Binasalah orang yang tidak punya hati. Yang hatinya mampu membedakan mana ma'ruf, mana kita katakan sekarang lebih ngeri lagi. Ya. Orang sekarang itu kebalik. Mengenal yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Berarti kalau antum menggunakan grafik itu udah minus. Ya, minus. Ya. Tidak lagi nol tapi sudah minus, sudah kebalik. Jadi butuh apa? E, ekstra dalam terapinya. Ya Tentang keutamaan ilmu ini khanfillah dalam dakwah khususnya sangat banyak sekali. Ya. Untuk keutamaan ilmu sendiri, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah membawakan lebih dari 80 keutamaan ilmu. Ya. Jam berapa istirahatnya kita? Hah? Selesai jam Jam 2 selesai 11 11 Kemudian Gitu aja oh, Berarti saya ringkas Kalau yang lebih saya ringkas Alhamdulillah ya. Karena kita punya empat sifat Dan kita baru dua Sudah hampir istirahat tentang keutamaan ilmu ini ya, yang langsung punya hubungan dengan duat Adalah firman Allah Subhanahu wa taala Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Surah Jumat ayat 2 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada kaum yang ummiyin seorang rasul dari mereka yang tugasnya membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka, membina mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Walaupun dia sebelumnya mereka itu dalam keadaan sesat yang nyata Sini kita lihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifatkan sebagai orang yang membacakan ayat-ayatnya, membina dan mengajari manusia kita dan hikmah. Dan tidak mungkin ini tanpa dia memiliki ilmu. Sehingga dakwah itu senantiasa bersama ilmu dan basirah. Sebagaimana Nabi dalam dakwanya selalu bersangkutan dengan ilmu dan mengajar ya. Kata Abdurrahman Nasir sadi rahimahullahu taala wad-da'watu ila Allah mulazimatun wa mutadamminatun lil ilmi lianna min syurutiha al-ilmu ma yad'u ilaihi da'i berdakwah ila Allah mulaziman selalu berdampingan wa mutadamminatun dan selalu terkandung al-ilmu ilmu karena termasuk syaratnya dakwah ila Allah adalah ilmu mengetahui apa yang dia seru ya. jadi ketika kita mengajak orang sholat kita faham hukumnya wajib sholat tersebut dan faham bagaimana hukumnya mengajak orang sholat dan lain-lainnya dan banyak yang lainnya saya nggak sebutkan ya khanfillah misal antum lihat dalam banyak buku tentang fadail ilmu ya dan yang saya lihat cukup bagus dan cukup lengkap adalah kitabnya Ibnu Qayyim Miftah dari Sa'adah yang menjelaskan tentang tentang ilmu ini. Dengan demikian ya khanfillah dari penukilan yang tadi itu dapatkan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang dai untuk memiliki ilmu syar'i yang dapat mengangkat kebodohan yang dimilikinya dan kebodohan yang dimiliki oleh selainnya. Mengenal sunnah, mengenal hujjah, eh, agar bisa disampaikan kepada orang hujjah tersebut dan ilmu ini akan mengangkat seorang dai ya, untuk tidak terjatuh dalam kebitahan dan hawa nafsu sehingga dengan ilmu lah orang bisa istiqamah ya. dengan ilmu lah orang bisa istiqamah dan tidak akan menyimpang daripada jalan yang lurus sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Ibn Badis seorang ulama Aljazair dan termasuk pendiri Majlis Ulama Aljazair cukup terkenal dan beliau meninggal dunia ya, sudah cukup lama dan termasuk pejuang kemerdekaan di Aljazair kata beliau Syekh Abdul Hamid tidaklah kamu dapatkan dalam kalamnya dalam pernyataan orang yang sadik itu kadiban kedustaan wala talbisan dan juga kerancuan wala di'aan mujaradan dan bukan sekedar klaim wala taqa'u min man min sulukihi fi da'watihi tiwa dan tidak akan ada dalam jalannya dia dalam dakwah iltiwa menyimpang ya. wala tanaqud dan kontradiktif wala tirab wala tirabab wala tirab ya dan juga tidak ittirab ya. kebimbangan dan benar ya khanfillah saya merasakan sendiri bagaimana ketika tidak punya ilmu bimbang apa saja antum ketika mau korban enggak punya ilmu ditanya orang apa hukumnya korban apa ya kira-kira mau ngomong sunnah mana dalilnya ngomong wajib mana dalilnya sehingga orang yang betul-betul akan jujur lempeng terus adalah orang yang memiliki ilmu karena dia tidak beramal kecuali dengan dengan ilmunya. Dengan demikian ya kan, kalau kita mau menilai yang ada, maka semua organisasi atau gerakan dakwah yang tidak mengikuti ilmu agama berdasarkan ilmu agama akan kamu lihat menyimpangnya. Nah, musim pemilu sibuk tidak ada yang ngaji nah, dan tidak ada dai yang mau ngajar ngaji masalahnya apa sibuk dengan tujuan satu sehingga terlantar kaum muslimin sekian lama sibuk dengan yang lain-lainnya dan yang lain-lainnya banyak